وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين فليقص ما لم يقل Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin Beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-125 sampai ke bait yang ke-127 di mana ketiga bait ini itu membahas mengenai musawwir ya atau musawwirat ya jamak dari musawwir yaitu perkara-perkara yang memperbolehkan penggunaan isim nakiroh sebagai mubtada. Karena kita mengetahui bahwa hukum asalnya mubtada itu ma'rifah. Namun ada perkara-perkara yang memperbolehkan penggunaan isim nakiroh sebagai mubtada. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala Beliau mengatakan, wala yajuzu libtida bin nakiroh. Ya, tidak diperbolehkan menggunakan isim nakiroh sebagai mubtada. Artinya hukum asalnya yang namanya mubtada itu menggunakan isim ma'rifah. Kemudian beliau mengatakan malam tufid. Ya, selama tidak membawa faidah maka tidak diperbolehkannya penggunaan isim nakiroh sebagai mubtada itu ketika tidak membawa faidah. Artinya apa? Yang dapat dipahami dari penggalan bait ini bahwa jika membawa faidah, maka boleh. Boleh menggunakan isim nakiroh sebagai mubtada. Contohnya apa? Ka'inda zaidin namiroh Ka'inda Zaidin namiroh. Ini contoh yang diperbolehkan, yaitu contoh inda Zaidin namirotun. Di sisi Zaid itu ada selimut yang belang, ya, atau selimut loreng. Maka di sini mubetadaknya adalah namirotun, yaitu isim nakiroh. Maka dalam hal ini boleh Nanti penyebabnya akan dibahas pada penjelasan. Dalam hal ini karena khobarnya yaitu inda zaidin itu didahulukan. Kemudian contoh yang kedua atau contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yang kedua wahal fatan fikum. Hal fatan fikum. Apakah ada seorang pemuda di antara kalian? Maka di sini mubtada'nya itu adalah fatan. Dan di sini fatan adalah isim nakiroh. Mengapa di sini isim nakiroh diperbolehkan menjadi mubtada' karena didahului oleh istifham yaitu hal. Kemudian contoh berikutnya yaitu fama atau ma khillun lana. Ma lana. Tidak adakah seorang kekasih pun, ya tidak adakah seorang kekasih pun bagi kami? Maka di sini lafat khillun itu adalah mubtada. Dan itu isim nakiroh juga. Mengapa diperbolehkan? Karena didahului oleh penafian yaitu ma di situ. Kemudian contoh berikutnya warajulun minal kiromi indana. Ada seorang laki-laki yang mulia di sisi kami. Maka di sini rojulun, lafat rojulun itu adalah mubetada dan dia isim nakiroh. Mengapa diperbolehkan di sini? Karena ada shibahul jumlah atau jar majerur minal kirom, itu menjadi sifat. Artinya ketika isim nakiroh tersebut itu menjadi atau disifati oleh sesuatu, maka boleh menjadi mubtada. Kemudian warog batun fil khairi khairun. Menyukai kebaikan adalah kebaikan. Maka di sini batun itu mubtada dan dia itu isim nakiroh. Mengapa di sini boleh menjadi mubtada? Karena lafat batun di sini itu beramal. Beramal pada apa? Makmulnya adalah fil khairi. Makmulnya adalah fil khairi. Jadi beramal pada jar majrur fil khairi. Maka karena lafat rogbatun itu beramal walaupun dia nakiroh, itu boleh dijadikan sebagai mubetada. Kemudian contoh berikutnya amalu birrin yazinu. Amalu birrin yazinu. Perbuatan baik itu menghiasi. Maka di sini lafat amalu dia itu nakiroh. Nakiroh karena dia diidofakan kepada lafat yang nakiroh juga. Akan tetapi di sini juga beramal. Ya, beramal memajerurkan kata setelahnya yaitu birrin. Maka karena dia juga beramal, maka juga walaupun lafat amalu itu nakiroh, dia juga boleh menjadi mubetadak wal yuqas ma lam yuqal. Dan kiaskanlah ya perkara-perkara yang memperbolehkan isim nakiroh menjadi mubtada dari apa-apa yang tidak disebutkan di sini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk ketiga bait ini yaitu musawwighatul ibtidai bin nakirati yaitu perkara-perkara yang memperbolehkan menggunakan mubtada atau menggunakan isim nakirah sebagai mubtada. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan hukum asalnya yang namanya mubtada itu ma'rifah. Ya, hukum asalnya mubtada itu ma'rifah. Li'annal mubtada'a mahkumun alaihi. Karena yang namanya mubtada itu mahkum 'alaihi atau sesuatu yang diberikan suatu hukum. Artinya sesuatu yang dihukumi. Ya, mubtada itu adalah sesuatu yang dihukumi wal khobaro huwal hukmu. Dan khobar itu adalah hukumnya, artinya hukum yang dijatuhkan kepada mubetada, hukum yang digunakan untuk menghukumi mubetada. Li'annal ghaliba fil mubtada'i an yakuna ma'luman lisami'i. Karena biasanya atau secara umum yang namanya betada itu diketahui oleh pendengar. Artinya yang namanya betada itu adalah sesuatu atau perkara yang diketahui hakikatnya oleh pendengar. Wal khobaru majalu, majahulan lahu. Wal khobaru majahulan lahu. Dan biasanya atau secara umum yang namanya khobar itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang majehul bagi pendengar. Kakaulika, sebagaimana ucapanmu, Aliyun mukhlisun. Ali adalah seorang yang tulus. Maka Aliyun yang dimaksud dalam jumlah ini itu adalah seseorang yang diketahui oleh penutur dan juga pendengar. Kemudian mukhlisun itu adalah sesuatu khobar, artinya suatu hukum yang dihukumkan kepada Ali, bahwa Ali adalah seorang yang tulus. Maka ini memenuhi syarat tadi. Wala yajuzul hukmu ala majhulin. Dan tidak boleh kita menjatuhkan hukum atau menghukumi sesuatu yang tidak diketahui. Mengapa? Li'adamil faidati. Karena tidak ada faidahnya. Tidak ada faidah yang diberikan dengan menghukumi sesuatu yang majhul. Fala taqulu, maka engkau tidak mengatakan talibun mujtahidun. Talibun mujtahidun. Tolibun di sini isim nakiroh. Artinya seorang pelajar itu rajin, atau bersungguh-sungguh, maka kita tidak mengetahui yang bersungguh-sungguh itu pelajar yang mana. Karena masih belum jelas, ya, masih belum tertentu mubetadaknya. Maka ini hukum asalnya tidak boleh karena tidak ada faidahnya wa yasihhu mubtada'i nakiratan bisyartil ifadati. Kemudian di sini dijelaskan bahwa boleh atau sah mubtada itu didatangkan dengan isim nakiroh. Namun ada syaratnya bi syartil ifadati. Syaratnya itu adalah bahwa kalimat tersebut tetap membawa faidah wa tahsulu bi umurin kathirotin. Dan faidah dari sebuah kalimat atau faidah yang dihasilkan walaupun mubtada'nya nakiroh itu dapat dihasilkan dengan banyak cara atau dengan banyak perkara. Minha di antara perkara-perkara tersebut al-awwalu yang pertama an yakunal khobaru mukhtasson Zorfan au jarron majaruron mutaqaddiman alal mubtada'i. Keadaan yang pertama itu bahwa khobarnya itu adalah khobar yang mukhtas. Khobar yang mukhtas. Nanti akan dijelaskan apa itu makna mukhtas, kemudian berupa zorof atau jarma jerur yang didahulukan dari mubetadaknya. Artinya khobar yang berupa zorof atau jarma majrur tersebut itu diletakkan di depan daripada mubtada'nya. Karena hukum asal kan biasanya khobar itu di akhir, mubtada' di awal. Dalam hal ini itu didatangkan di awal. Nah, di sini beliau menyebutkan wana'ni bil muhtasi yang kami maksud dengan lafat muhtas tadi an yakunal majruru wal mudhofu ilaihi fi dzarfi salihan li an yaqa'a mubtada'an. Yang dimaksud dengan muhtas' tadi bahwa majerurnya ya, majerur atau mudhof ilaih yang ada pada dzaraf itu memungkinkan untuk diletakkan sebagai mau Ya, jadi baik lafat majerurnya atau mudhof ilaih dalam dzaraf tersebut itu memungkinkan untuk menjadi mubtada. Nahwu contohnya fil ilmi naf'un. Di dalam ilmu itu ada manfaat. Maka lafat naf'un di sini itu adalah mubtada berupa isim nakiroh. Mengapa diperbolehkan? Karena didahului atau khobarnya yaitu jar majrur fil ilmi itu didahulukan. Kemudian apakah memenuhi syarat mukhtas? Kita lihat majrurnya yaitu lafat al ilmi itu memungkinkan menjadi mubtada. Kemudian Qala ta'ala, contoh yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini masih contoh yang jarma jerur, wa ala abasarihim ghishawah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-7, dan penglihatan mereka ditutup. Maka di sini ghisyawatun itu adalah mubetadak mubtada berupa isim nakiroh. Mengapa boleh? Karena didahului oleh jar majrur ala absarihim. Dan lafat absarihim itu juga memungkinkan menjadi mubtada. Wanahwu dan contohnya, contoh untuk yang zorof itu adalah perkataan indi doifun. Di sisiku ada tamu, seorang tamu. Maka lafat doifun di sini itu mubetada dan dia berupa isim nakiroh. Mengapa boleh? Karena itu tadi didahului oleh khobar berupa dhorof. Dan mudhof ilaihinya, yaitu yak mutakallim dalam hal ini ana, itu memungkinkan menjadi mubetadak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat ke-35, Waladaina mazid. Ya, dan di sisi kami ada tambahannya. Maka di sini lafat mazidun itu adalah mubetada berupa isim nakiroh. Mengapa diperbolehkan? Karena tadi didahului oleh dhorof ladaina dan lafat mudhaf ilaihinya, yaitu na di situ, itu memungkinkan menjadi mubtada. Kemudian athani, keadaan yang kedua, di mana kalimat yang menggunakan isim nakiro sebagai mubtada itu masih dapat membawa faidah antakunan nakiratu ammatan. Yaitu isim nakiroh yang digunakan itu menjadi umum. Berarti membawa makna umum. Imma binafsiha, ya bisa jadi keumuman itu terjadi karena zat itu sendiri, zat atau kata itu sendiri. Jadi keumuman itu dibawa oleh lafat nakiroh itu sendiri. Nahwu, contohnya, kullun muhasabun ala amalihi. Kullun muhasabun ala amalihi. Maka di sini kita mengetahui lafat kullun itu maknanya umum. Dengan kata kulun itu saja, itu maknanya sudah umum. Dan maknanya juga bahwa setiap orang itu akan dihisap atas amalannya. Maka karena lafat kulun itu maknanya umum, itu boleh dijadikan sebagai mubtada walaupun dia itu nakiroh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-116, kullullahu qanitun. Semua itu tunduk kepada Allah. Maka di sini juga sama, kullun itu isim nakiroh yang menjadi mubtada. Mengapa boleh menjadi mubtada? Karena dalam hal ini kullun itu maknanya secara zatnya binafsihi itu umum. Atau binafsiha isim nakiroh tersebut itu umum. Au bi ghairiha atau bisa jadi keumuman tersebut dihasilkan oleh kata selain isim nakiroh tersebut. Artinya ada kata lain yang membuat dia menjadi umum. Ya, contohnya apa? Sesuatu yang lain tersebut Kali istifhami. Contohnya adalah istifham. Nahwu contohnya Man hafidhunin nazma. Man hafidhunin nazma. Siapa yang menghafalkan nazom? Siapa yang menghafalkan nazom? Nah, di sini man itu adalah istifham. Walaupun Allah alam biasanya ketika menjelaskan mengenai istifham dalam musawwir ini contoh yang sering diberikan itu adalah bukan isim istifham namun huruf istifham. Sebagaimana kalau tadi di syairnya kan atau di nazomnya alfiyah kan hal fatan fikum. Nah, itu ada hal. Hal itu huruf istifham. Maka fatan itu isim nakiroh boleh karena didahului oleh istifham. Nah, kalau contoh yang diberikan di sini wallahu a'lam barangkali man tersebut itu kemudian bermakna nakiroh. Karena kemudian jawabannya bisa dijawab misalnya rojulun hafidhunin nazma. Maka rojulun itu sebagai isim nakiroh, itu boleh digunakan sebagai mubetada. Atau kita lihat contoh firman Allah Ta'ala, Qala Ta'ala, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke 63. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ailahum Allah." Yaitu apakah ya bersama Allah itu ada sesembahan yang lain? Maka perhatikan di sini lafat ilahun itu nakiroh. Kemudian berkedudukan sebagai mubtada. Mengapa diperbolehkan di situ? Karena didahului oleh huruf istifham, yaitu hamzah. Ya, di sini A itu huruf istifham, yaitu hamzah. Maka ilahun boleh menjadi mubetada. Ya, sebagaimana tadi, contoh hal fatan fikum. Hal itu juga huruf istifham, maka boleh digunakan untuk e, mendahului isim nakiroh yang menjadi mubtada wan nafyi bisa jadi kemudian perkara lain atau bighairiha tadi yang selain isim nakiroh yang membuat maknanya menjadi umum. Ya, maknanya menjadi umum itu adalah penafian. Sebagaimana dalam contoh, kalau tadi mahillun lana, ya tidak adakah kekasih bagi kami? Di sini ma marojulun fitdari, Ya, tidak ada seorang laki-laki di dalam, seorang laki-laki pun di dalam rumah. Maka lafat rojulun itu boleh dijadikan sebagai mubtada walaupun dia isim nakiroh, karena didahului oleh penafian yaitu ma di sini. Kemudian itu yang ketiga antakunan nakirotu mausufatan Isim nakiroh boleh menjadi mubtada ketika isim nakiroh tersebut itu disifati. Ya, dia menjadi mausuf, dia disifati. Artinya ada wasafnya, ada sifatnya. Sawaan kanatis sifatu madhkuratan, ya sama saja apakah sifatnya itu adalah sifat yang disebutkan, artinya tertulis atau terucap. Nahwu contohnya naumun mubakki naumun mubakkirun afdalu min saharin. Naumun mubakkirun afdalu min saharin. Tidur awal itu lebih baik daripada begadang. Maka di sini lafat naumun itu isim nakiroh. Akan tetapi boleh menjadi mubedada karena dia menjadi mausuf. Sifatnya yaitu mubakkirun tadi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-221. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wala abadum mu'minun khairum mim musyrik. Dan sungguh budak atau hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik. Maka di sini perhatikan lafat abadun itu adalah mubtada walaupun dia isim nakiroh. Mengapa diperbolehkan? Karena disifati dengan lafat mukminun. Kemudian au muqaddaratan liqorinatin ma'nawiyatin tadullu 'alaiha atau bisa jadi sifatnya itu tidak mazkur, ya, tidak disebutkan, akan tetapi muqaddarotan, diperkirakan. Artinya secara lafat itu tidak ada, namun dia itu diperkirakan kemudian tidak disebutkan. Namun adanya korinah, adanya suatu petunjuk maknawi yang menunjukkan kepada sifat yang mukoddaroh tadi, sifat yang diperkirakan tadi. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-154. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan ta'ifatan minkum." wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billah yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah Kemudian setelah kalian itu berduka cita Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian sedang segolongan lagi itu telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Maka di sini fal musawwiru lilibtida ibn nakiroti wa ta'ifatun sifatun mahdhufatun. Kita lihat di sini ada lafat wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyati. Maka di sini lafat ta'ifatun itu menjadi mubtada walaupun dia itu isim nakirah. Maka di sini disebutkan fal musawwiru lil ibtida'i bin nakirati yaitu lafat wa ta'ifatun sifatun mahdhufatun maka musawwir yang memperbolehkan lafadz to'ifah yang berupa isim nakiroh itu menjadi mubetada, itu adalah sifat yang dihapus. Ai maksudnya wa ta'ifatun min ghairikum. Ya wa ta'ifatun min ghairikum. Yaitu sekelompok sekelompok orang yang selain kalian. Ya karena sebelumnya kan sudah ada ta'ifatan minkum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wato ifatun ada sifat yang dihapus yaitu min ghairikum. Yaitu sekelompok orang namun selain kalian. Bidalili yang menjadi korinah atau yang menjadi dalilnya itu adalah to ifatam minkum. Yaitu pada penggalan sebelumnya yaitu ifatam minkum. Wahada ala ahadil aqwali ini bahwa to'ifatun itu disifati oleh sifat yang dihapus, itu merupakan salah satu dari cara meng atau salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada di kalangan mufassirun atau mu'ribun. Ya, para ulama tafsir atau para ulama i'rob dalam meng ayat ini. Kita lihat catatan kaki. Waqila ada juga yang berpendapat innal musawwiro lilibtida ibn nakiroti wasfuha bi jumlati ahammathum anfusuhum. Ada yang ulama yang mengatakan bahwa musawwir perkara yang memperbolehkan penggunaan isim nakiro sebagai mubtada itu adalah lafat ta'ifatun tadi itu disifati dengan jumlah. Jumlahnya apa? Yang datang setelahnya yaitu qada ahammathum anfusuhum. Maka qada ahammathum anfusuhum itu menjadi sifat bagi lafat ta'ifatun. Ya, jumlah fi'liyah ini itu menjadi sifat bagi lafat ta'ifatun. Wa takunu jumlatu yadhunnuna al-khabara. Maka dalam i'rab ini maka jadilah jumlah fi'liyah yadhunnuna yang datang setelah itu, itu menjadi khobarnya. Waqila ada juga ulama yang mengi'rob atau mengatakan bahwa innal musawwiro wuku'un nakiroti ba'da wawil hali. Yang menjadi musawwir atau yang memperbolehkan lafat ta'ifatun itu menjadi Mubtada walaupun dia itu isim nakiroh, itu karena lafat ta'ifatun itu datang, datang setelah wawul hal. Artinya wawu yang datang sebelum ta'ifatun itu adalah wawu wawul hal. Kita kembali ke atas. Ar-rabi'u, perkara keempat yang memperbolehkan penggunaan isim nakiroh sebagai mubtada' antakunan nakirotu amilatan. Bahwa isim nakiroh tersebut itu dapat beramal. Ya, artinya beramal seperti amalan fi'il. Nahwu, contohnya, atun fi kutubil mutaqaddimina anfa'u. Kiro'atun fi kutubil mutaqaddimina anfa'u membaca kitab-kitab ulama terdahulu itu lebih bermanfaat. Maka di sini lafat qiraatun itu isim nakiroh namun dia dapat digunakan sebagai mubtada. Mengapa? Karena dia beramal. Beramal terhadap apa? Terhadap jar majrur fi kutubil mutaqaddimina. Di mana fi kutubil mutaqaddimina ini menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Ya, dia beramal. Atau seperti qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amrun bima'rufin sodakotun. Mengajak kebaikan itu adalah sedekah. Maka lafat amrun itu isim nakiroh dan juga menjadi mubtada. Mengapa di sini diperbolehkan menjadi mubtada? Karena dia beramal pada jar bima rufin. Karena dia beramal maka boleh menjadi mubtada. Kita lihat catatan kaki rawahu Muslimun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian kita kembali ke atas waqala aidon dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, "Khamsu salawatin katabahunnallahu alal ibadi." Khamsu salawatin katabahunnallahu alal ibadi. Yaitu lima salat yang telah Allah wajibkan atas para hamba. Maka di sini lafat khomsu itu nakiroh. Karena diidofahkan kepada nakiroh juga. Dan lafat khomsu tersebut itu menjadi mubetadak Dan khobarnya adalah jumlah fi'liyah bahunnallahu alal ibadi. Mengapa di sini boleh khomsu itu menjadi mubetadak walaupun dia nakiroh? Karena dia beramal memajarurkan lafat solawatin. Karena dia dapat memajerurkan atau beramal kepada lafat solawatin, maka dia boleh menjadi mubetada, walaupun dia berupa isim nakiroh. Kita lihat catatan kaki, rawahu malikun wa benu majah. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ibnu Majah rahimahumallahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Wahada ma'na qawlihi wa la yajuzu libtida bin nakirah ila akhirih. Dan ini merupakan makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu wala yajuzu libtida bin nakirah sampai akhir. Ai la yasluhu wuqu'ul mubtada'i nakiratan illa idza afadat yaitu tidak memungkinkan mubtada itu datang dengan bentuk isim nakiroh, melainkan jika dia itu membawa faedah. Thumma dhakara sittata asya'a tahsulu bihal ifadatu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menunjukkan enam perkara atau enam contoh yang dengan enam perkara yang ada dalam contoh-contoh tersebut itu dapat dapat dihasilkan faidah sehingga memperbolehkan penggunaan isim nakirah sebagai mubtada. Wa qad jama'naha fi arba'ati umurin dan sungguh kami telah mengumpulkannya dalam empat perkara. Artinya tadi Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan enam contoh Kemudian di sini dikumpulkan atau dijamakkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam empat poin tadi. Hadza wa qad awradan nahwiyuna anwa'an ukhra minal musawwighati. Ya ini yang sudah kita sebut empat tadi dan sungguh para ulama nahwu itu juga telah menyebutkan macam-macam yang lain dari musawwirat. Artinya musawwirat di sisi para ulama nahwu itu tidak hanya 6 atau 4 tadi. Mereka itu menyebutkan musawwir-musawwir yang lain. Wa awsalaha ba'duhum ila nayyifin wa thalathina. Dan sebagian dari para ulama nahwu itu menyampaikan sampai lebih dari 30 jenis musawwir. Artinya ada lebih dari 30 perkara yang dapat memperbolehkan isim nakiroh digunakan sebagai mubtada. Wahia indat tahqiqi mutadakhilatun dan 30 lebih dari musawik tersebut itu ketika diteliti kembali itu ternyata mutadakhilah. Yaitu masih atau ketika diteliti kembali itu saling tumpang tindih. Ya artinya bisa jadi kategori yang disebutkan nomor sekian 29 misalnya ternyata bisa masuk kategori yang sebelumnya telah disebutkan. Ya tumpang tindih. Ya artinya berulang seperti itu. Wala'allahum qasadu bidzalika alla yuhawwijul mubtadiya ila i'mali dhihnihi fistimbatiha minal amthilati. Ya wala'allahum qasadu bidzalika. Barangkali para ulama tersebut itu memaksudkan dengan menyebutkan demikian banyak musawwik tadi sampai lebih dari 30 tadi alla yuhawwijul mubtadiya ila ya'mali dhihnihi supaya mereka itu tidak kemudian membelokkan para pemula ya supaya para pemula tersebut itu tidak menggunakan akalnya yang terbatas ya fistimbatiha minal amthilati yaitu mengambil musawirat-musawirat tersebut atau jenis-jenis hal yang dapat memperbolehkan penggunaan isim nakiroh dari atau menggunakan isim nakiroh sebagai mubtada, mereka menyimpulkan sendiri dari contoh-contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik. Ya, Ibnu Malik menyebutkan enam contoh. Nah, kemudian takutnya kalau kemudian tidak dituntun dengan berbagai macam jenis musawir yang benar, itu pemula itu akan menyimpulkan sendiri, mengambil hukum sendiri bahwa musawir itu ya ini, itu, dan seterusnya. Ya, mudahnya bahwa para ulama nahwu itu ingin menuntun para pembelajar, terutama pembelajar pemula, supaya tidak keliru mengeluarkan musawwir dari contoh-contoh. Rahimahumullahu ta'ala. Kemudian kita lihat ada catatan kaki. Qala ibnu Hisyamin fil Mughni. Berkata Ibnu Hisham dalam kitab beliau Al-Mughni. Yang dimaksud di sini adalah Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Salah satu kitab buah karya dari Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Safhata 8 wa sittimi'atin pada halaman 608. Beliau rahimahullah taala mengatakan lam yu'awwilil mutaqaddimuna fi dhabiti dhalika illa ala husulil faidati. Ya, lam yu'awwilil mutaqaddimuna fi dhabiti dhalika illa ala husulil faidati. Para ulama nahwu yang terdahulu atau ulama terdahulu itu tidak bersandar bersandar terhadap sesuatu perkara yang menjadi dasar mengapa isim nakiroh itu boleh menjadi mubtada. Yang melainkan hanya menghasilkan faidah saja. Artinya menurut para ulama terdahulu mutaqaddimun selama menghasilkan faidah, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup bahwa isim nakiroh itu boleh digunakan sebagai mubtada. Yaitu pandangan ulama mutaqaddimun. Asal membawa faedah, isim nakiroh boleh menjadi mubtada. Ya, tidak kemudian memperinci musawwir 1, 2, 3 seperti itu. Namun, faro al mutaakhiruna annahu laisa kullu ahadin yuhtada atau saya lihat di naskahnya yahtadi ya waro al mutaakhiruna annahu laisa kullu ahadin yahtadi ila mawatinil faidati namun para ulama yang datang belakangan ya para ulama nahwu atau ulama secara umum yang datang setelahnya itu berpendapat bahwa tidak setiap orang itu dapat menemukan cara atau dapat mendapatkan petunjuk terhadap tempat faidah tersebut. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau untuk ulama terdahulu dapat menyimpulkan bahwa oh ini membawa faidah. Ya, ini tidak. Namun tidak setiap orang ya menurut ulama mutaakhirun tidak setiap orang mampu untuk menentukan apakah jumlah ini itu berfaedah atau tidak. Ya. Kita tidak akan mampu. Ya, kita tidak akan mampu ketika misalnya ada mubtada nakiroh. Kita mengatakan ini berfaedah, ini tidak berfaedah. Kita tidak akan mampu. Fatat tabi'uha. Ya, kemudian ya mereka itu mengikuti hal tersebut. Famin mukillin mukhillun. Maka mungkin ada orang awam yang kemudian menyedikitkan musawirnya mukhillun ya justru itu eh, merusak ya wa min mukthirin muridu ma la yasluhu atau ada orang yang kemudian memperbanyak penyebutan musawwir ya justru menyampaikan musawwir yang tidak sesuai au mu'addidun li umurin mutadakhilatin atau justru yang memperbanyak penyebutan penyebutan musawir tadi menyebutkan sangat banyak mungkin ada orang yang kemudian menyebutkan sangat banyak itu justru dia memperbanyak perkara yang mutadakhilah ya perkara yang tumpang tindih tadi bahwa bisa jadi musawir yang telah disebutkan di akhir itu sebetulnya bisa masuk ke musawir yang telah disebutkan sebelumnya Walladhi yadharu li annaha munhasiratun fi ashrati umurin. Dan yang jelas bagiku, dalam hal ini adalah Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, ini adalah pendapat beliau, bahwa musawwir itu hanya terbatas pada 10 perkara saja. Ya, ini adalah pendapat dari Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Thumma dhakaraha bisyai'in minat tafsili. Kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam Mughnil Labib itu menyebutkan perincian dari musawwirat tersebut. Wa khulasatuha al-arba'atul madhkuratu. Dan ringkasannya dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Mughnil Labib itu adalah empat yang telah disebutkan di atas tadi. Ya, di atas tadi telah disebutkan empat macam musawwir yang diringkas dari enam contoh yang diberikan oleh Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Wal khomisu yang kelima, ya tadi kan Ibnu Hisham berpendapat ada sepuluh, yang empat telah dijelaskan di atas, nah kemudian datanglah yang kelima, yaitu al-atofu, yaitu pengatofan. Bisharti kaunil ma'tufi awil ma'tufi alaihi mimma yusawwirul ibtida'a bihi. Dengan syarat keadaan ma'tuf atau ma'tuf alaihnya itu mimma yusawwirul ibtida'a di antara perkara yang memperbolehkan penggunaan isim nakiroh sebagai mubtada ya yusawwiru li bihi kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala dalam surat Muhammad ayat ke-21 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ta'atu wa qaulum ma'ruf yaitu taat dan mengucapkan perkataan yang baik itu ya nanti akan ada khabarnya ya. Nah di sini wal khobaru mahdhufun ala ahadil a'aribi dan dalam ayat ini itu to'atun itu eh, to'atun di sini itu adalah isim nakiroh, namun dia boleh menjadi mubetada. Mengapa? Mengapa kok to'atun boleh menjadi mubetada? Karena ada pengatofan di sini. Ya, ada pengatofannya. Kemudian di sini itu lafat ma'tuf alaihinya yaitu qaulun ma'rufun itu ada musawwirnya di situ. Musawwirnya apa? Bahwa dia disifati. Ya qaulun itu isim nakirah, namun dia boleh menjadi mubtada karena ada ma'rufun. Ma'rufun di sini sebagai na'at atau sebagai sifat. Karena dia disifati maka ada musawwir di situ yang memperbolehkan maka ta'atun karena dia ada ma'tuf alaihinya berupa musawik maka boleh. Nah, kemudian menurut salah satu dari peng, uh, salah satu dari i'rab-i'rab yang diberikan oleh para ulama tafsir itu khobarnya itu dihapus. Ya, khobarnya apa? Ai amsalu min ghairihima. Ya, artinya takdirnya ta'atun wa qaulun ma'rufun amsalu min ghairihima. Ya, ketaatan dan perkataan yang baik itu lebih baik atau lebih ideal daripada kedua perkara tersebut. Wasadisu musawwir yang keenam antakuna muradan biha al-haqiqatu. Bahwa dengan isim nakiroh tersebut yang dimaksud itu adalah hakikat. Yang dimaksud adalah hakikat, bukan zatnya itu sendiri. Nahwu contohnya, rojulun khairun minim ro'atin. Laki-laki lebih baik daripada wanita. Tapi di sini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ini maksudnya adalah hakikah. Hakikat ya. Artinya, haqiqatu rojulin khairun min haqiqatim ro'atin secara hakikat atau hakikat laki-laki itu lebih baik daripada hakikat perempuan. Wasabi'u dan musawwik yang ketujuh, antakuna fi ma'nal fi'li. Bahwa isim nakiroh tersebut itu membawa makna fi'il. Nahwu contohnya, ajabun li zaidin. Ya, ajabun li zaidin Ya, di sini lafat ajabun itu adalah membawa makna fi'il. Ya, yang membawa makna fi'il dan ta'ajub. Ya, betapa mengagumkannya Zaid. Wa kaqaulihi ta'ala dan sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama yaitu wailul lil mutaffifin Ya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang berbuat curang. Kemudian fal awwalu litta'ajubi. Pada contoh yang pertama yaitu ajabun li Zaidin itu untuk men men mengungkapkan kekaguman, ya, ketakjuban. Wathani litu'ai. Kemudian yang kedua pada wailul lil mutaffifin itu untuk doa. Dan baik ta'ajub dan doa itu adalah makna yang dimiliki oleh fi'il. Kemudian wathaminu musawwir yang ke-8 an yakuna thubutu dzalikal khabari linnakirati minal khawariqi ya, bahwa ditetapkannya khobar tersebut bagi isim nakiroh yang menjadi mubtada itu merupakan salah satu bentuk mukjizat. Jadi selama Misalnya khobar itu yang disandarkan kepada mubtada yang nakiroh tadi, itu berupa mukjizat termasuk khawariq, itu boleh. Nahwu contohnya syajaratun sajadat. Pohon satu atau sebuah pohon itu bersujud. Ya, dan kita mengetahui bahwa sujudnya pohon itu salah satu bentuk mukjizat, mukjizat ya, bentuk khawariq. Maka sajadat di sini itu sebagai khobar bagi sajarotun, syajarotun. Ya. Jadi sajadat sebagai khobar bagi syajarotun, itu diperbolehkan, dan syajarotun sebagai isim nakiroh boleh menjadi mubtada, karena itu tadi, ada unsur khawariq di situ. Wattasi'u, kemudian yang ke sembilan, ba'da idzal fujaiyati. Setelah isim nakiroh tersebut itu datang setelah idza, namun idzanya bermakna fujaiyah. Artinya idza yang bermakna tiba-tiba. Nahwu contohnya kharajatu fa idza rajulun bil babi. Kharajatu fa idza rajulun bil babi saya telah keluar, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu. Maka rojulun di sini itu adalah mubetada. Dan dia isim nakiroh. Mengapa boleh? Karena tadi didahului oleh idha yang bermakna fujaiyah, ya bermakna tiba-tiba. Wal ashiru musawwiq yang ke-10 atau yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Mughnil Labib anta qa'a fi awwali jumlatil hali bahwa isim nakiroh tersebut itu diletakkan di awal jumlah yaitu jumlah hal ya kaqauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair ya berarti datangnya setelah wawu hal misalnya Saroina wa najamun qad adha'a famudh bada bad, bada ya. Ya, ini sebuah syair ya. Saroina wa najamun qad adha'a famudh bada muhayya ka akhfa dau'uhu kulla syariqi. Ya, aku berjalan ya kemudian bersamaan dengan itu ya bintang-bintang bersinar terang. Dan ketika wajahmu tampak, membuat bintang-bintang yang bersinar tadi itu menjadi redup. Ya, menutupi eh, cahaya dari bintang-bintang karena terangnya wajahmu. Kira-kira seperti itu. Namun di sini yang menjadi syahid itu adalah kita lihat di sini wanajamun qad adha'a. Ya, wanajamun qad adha'a. Najamun di sini itu isim nakiroh. Namun mengapa di sini boleh digunakan sebagai mubtada? Karena didahului oleh wawu. Dan wawunya itu adalah wawul hal. Ini adalah 10 musawwirat yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Labib. Kita kembali ke atas. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menyebutkan bait yang ke-128 dari Alfiyah Ibnu Malik. Yaitu di mana ya Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam Alfiyah beliau wal aslu fil akhbari an tuakhkhara wa jawwazut taqdima idh la dororo Dan hukum asalnya yang namanya khobar itu diakhirkan. Jadi hukum asalnya khobar itu datang akhir. Wajawwazut taqdima idhla dororo. Akan tetapi para ulama nahwu itu memperbolehkan mendahulukan khobar daripada mu'betada, ya jika tidak ada doror di situ. Ya, kita lanjutkan lil khobari min haitsu taqdimi wat ta'khiri thalathu halatin. Bagi khabar dari sisi takdim dan takhirnya, artinya didahulukan atau diakhirnya, diakhirkannya, ya artinya khabar itu memungkinkan didahulukan atau diakhirkan. Kalau dilihat dari sisi itu, itu ada thalathu halatin. Ada tiga keadaan. Al-ula Keadaan yang pertama, at-ta'khiru anil mubtada'i, yaitu ketika khobar itu diakhirkan dari mubtada'nya. Wahada huwal aslu, dan ini adalah hukum asal bagi khobar, bahwa khobar diakhirkan dari mubtada'nya. Athaniyatu, keadaan yang kedua, wujubut ta'khiri, yaitu wajib diakhirkan. Ya, wajib khobar itu diakhirkan. Kemudian asalisatu yang ketiga wujubut taqdimi. Ya, keadaan yang ketiga itu adalah wajib khobar itu didatangkan lebih awal daripada mubtada'nya. Jadi keadaan yang pertama itu diakhirkan dari mubtada, keadaan kedua itu wajib takhir, wajib diakhirkan, keadaan yang ketiga wajib diawalkan. Ammal halatul ula, adapun keadaan yang pertama, fa innal asla fil khobari an yata akhoro anil mubtada'i. Bahwa hukum asal dari khobar itu diakhirkan dari mubtada'nya. Mengapa? Li'annahu wasfun lahu fil ma'na. Karena yang namanya khobar itu menyifati mubtada' secara makna. Fastahak fastahaqqat ta'khir fastahaqqat ta'khira kal wasfi. Maka khobar itu haknya itu adalah diakhirkan sebagaimana wasf. Wa yajuzu taqdimuhu 'alal mubtada'i idza lam yajib ta'khiruhu wa lam yajib taqdimuhu. Dan boleh mendahulukan khobar dari mubtada' idza lam yajib ta'khiruhu wa lam yajib taqdimuhu. Jika tidak wajib mengakhirkan dan juga tidak wajib mengawalkan, nahwu contohnya Muhammadun Rasulullahi. Ya Muhammad adalah utusan Allah. Maka di sini lafat Muhammadun adalah mubtada dan lafat Rasulullahi adalah khobarnya. Fayajuzu taqdimul khobari alal mubtada'i, maka dalam hal ini itu boleh mendahulukan khobar dari mubtada'nya. Menjadi Rasulullah Muhammadun misalnya. Idh la mani'a min taqdimihi. Sedang ya tidak ada yang menghalangi untuk mendahulukan khobar tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-115, Walillahil masyriqu wal maghrib. Dan milik Allah lah timur dan barat. Maka dalam hal ini, lafad lillahi itu adalah khobar yang didahulukan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 7, Tadi Al-Baqarah ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum adzabun azim." Dan bagi mereka itu adalah siksa yang amat berat. Maka di sini lafat lahum itu adalah khobar yang didahulukan. Fataqdimul khobari fil ayataini min qabilil jaizi dan didahulukannya khobar pada dua ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 115 dan Al-Baqarah ayat 107, itu secara hukum, ya, itu menunjukkan kebolehannya. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wal aslu fil akhbari, dan hukum asal dari khobar, dan seterusnya, Ay wal aslu wal ghalibu fil akhbari antu akhara an mubtada'atiha. Ya wal aslu wal ghalibu fil akhbari antu akhara an mubtada'atiha. Bahwa hukum asal dan juga secara umum biasanya yang namanya khobar-khobar itu diakhirkan dari para mubtada' وَجَوَّزَ النَّحْوِيُّونَ taqdima idza lam yatarattab عَلَيْهِ fasadun lafdhiyyun au ma'nawiyyun. Dan para ulama nahwu itu memperbolehkan mendahulukan khobar. Ya, mendahulukan khobar daripada mubtada jika pada susunan tersebut itu tidak ada kerusakan secara lafadz dan juga tidak ada kerusakan secara makna. Ala ma sayubayyanu insyaallahu. Ya ala ma sayubayyanu insyaallahu. Dengan alasan yang akan dijelaskan nanti insyaallahu. Wal alifu fi qawlihi antu akhara wa idh la darara lil itlaqi dan alif yang ada pada ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu antu akhara dan idla dororo ada akhir di awal maaf ada alif di akhir ya itu adalah alif untuk itlak ya alif yang di akhir itu adalah alif untuk itlak ya ini dalam ilmu arut yang mudahnya untuk menyamakan di akhir Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.